إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله يعني من تابعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أحييكم تحية الإسلام تحية طيبات مباركة تحية من عند الله تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wafila uh, pada kesempatan bagi hari ini tema untuk Ustaz Dr. Sukamto adalah peran Palestina bagi kejayaan Islam dan mari kita tinjau sejenak uh, keutamaan Palestina yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang pertama, Palestina disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai Ardul Muqaddas, bumi yang disucikan. Ini saya juga sambil mencatat mengingat-ingat ya. Ardul Muqaddas atau bumi yang suci lagi disucikan ini adalah sebutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Palestina sebagai tanah yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Awal-awal ia dijanjikan kepada Bani Israel ketika itu yang kemudian hendak kembali sebenarnya ke tanah di mana kemudian nenek moyang mereka berasal. Jadi kita tahu Bani Israel ketika mereka terjajah di Mesir adalah orang-orang yang pada awalnya berasal dari keturunan Yakub alaihissalam di mana pada masa Yakub alaihissalam dan Yusuf menjadi pejabat di Mesir mereka pindah hijrah ke Mesir dan kemudian ternyata pada satu waktu masa akhirnya raja yang kemudian menjadi pelindung bagi keluarga Israel ini satu saat kalah perang dan karena kekalahan itulah kemudian Bani Israel yang adalah kawan-kawan dari raja yang kalah perang ini ditawan sebagai budak dan turun-menurun mereka sebagai bangsa budak begitu ya sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa alaihissalam untuk membebaskan mereka dari penjajahan Firaun dan membawa mereka ke Arabul Muqaddas ke bumi yang suci yang dijanjikan untuk mereka. Ini yang pertama. Jadi sudah diproklamasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memang Palestina itu tanah suci, gitu. Nah, tanah suci bagi siapa? Semua punya dalil. Orang Yahudi punya dalil dengan uh, beberapa hal di dalam Taurat maupun Talmudnya tentang tanah suci Palestina orang Nasrani juga demikian gitu ya dan orang muslim jelas menyebut sebagai ardul Muqaddasa yang kedua yang filah bahwa tanah Palestina adalah tanah yang mubarakah diberkahi bahkan keberkahan itu tidak hanya ada di seputar Masjid Al-Aqsa tetapi meluas sampai keseluruhan tanah Palestina itu sendiri. Kalau kemudian kita membaca Al-Quran Al-Karim tentang Baitullah Ka'bah gitu ya, kita membaca inna awwala baiti wudi'a nasi lalladzi mubarakan. Sesungguhnya bait rumah yang dibangun untuk ibadah awal-awal adalah ia yang berada di Bakkah di kota Makkah mubarakan yang kemudian dia diberkahi nah yang diberkahi apanya kalau dalam kasus Masjidil Haram ini adalah Baitullah Ka'bahnya itu mubarakah tapi kalau kita baca di dalam surah Al-Isra yang pertama itu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya sekelilingnya siapa? jadi apa namanya kata ganti haulahu hunya di situ adalah menurut sebagian mufasir Masjidil Aqsa jadi kalau Masjidil Haram Ka'bah itu yang diberkahi Ka'bahnya. Tapi kalau Masjidil Aqsa ini haulahu sampai seputarannya. Jadi maka Palestina yang terletak di seputaran Masjidil Aqsa itu adalah tanah yang diberkahi Ardul Mubarakah. Yang pertama tadi Ardul Muqaddasah, yang kedua adalah Ardul Mubarakah. Yang ketiga, Palestina adalah Ardul Anbiya wal Mursalin Tanah yang dihuni oleh para nabi dan para utusan Kita tahu Iwafillah ya Rahmatullah bahwasanya sejak Ibrahim alaihissalam tinggal di satu wilayah yang hari ini disebut sebagai Hebron Al-Khalil gitu jadi tempat tinggalnya Ibrahim di mana kalau ditanya di Palestina itu di Al Khalil. itu Karena dari nama beliau Al Khalil, Khalilullah, maka dinamakanlah tempat itu sebagai Al Khalil. Orang Arab menyebutnya Al Khalil, orang Yahudi dan Nasrani menyebutnya Hebron, tempat Ibrahim. Sejak itu pula dari keturunan Ibrahim yakni Abdul Ambiya ini bapaknya para nabi ini kita tahu hampir semua nabi dan Rasul itu pernah menjejakkan kaki di Palestina hatta pun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peristiwa Israel Mi'raj jadi semua Nabi itu pernah ke Palestina sampai-sampai ketika Rasulullah jadi Rasul maka orang-orang itu tidak percaya awal-awal kenapa? karena Nabi itu umumnya dari Bani Israel dan tinggalnya di Syam di Palestina jadi dari mulai Ibrahim, Ishak maupun Ismail, dua-duanya pernah di Palestina. Kemudian Yakub, kemudian Yusuf juga pernah. Kemudian nanti dari Musa, Harun dan seterusnya sampai Aisyah alaihissalam semuanya adalah nabi-nabi dan rasul-rasul yang kemudian tinggalnya di Palestina. Jadi yang ketiga posisinya di dalam kemuliaan adalah dia ardul anbiya wal mursalin tanah para nabi dan para rasul ya nabi-nabi banyak sekali kalau kita mau sebut namanya yang tinggal di Palestina gitu ya nanti nama-namanya juga unik-unik yang kita asing-asing tapi kita bisa dapatkan di dalam Bible gitu ya Elia, Yeremia, Yehezkiel, banyak sekali ya nama-nama yang kemudian para nabi yang membimbing eh, orang-orang uh, beriman dan kemudian mereka tinggal di seputar Palestina. Yang pertama Ardul Muqaddas, dia bumi yang suci. Yang kedua dia adalah Ardul Mubarakah, bumi yang diberkahi. Yang ketiga dia adalah Ardul Anbiya wal Mursalin, tempat tinggal para nabi dan para rasul. Bahkan salah satu kota tertua di dunia itu ada di Palestina usianya sekitar 7000 tahun karena dia berasal dari 5000 tahun sebelum Masehi. Ini memang salah satu tempat yang kemudian tertua di dunia. Wilayah ini dari mulai bagian utara ya, uh, Syria, kemudian Lebanon, kemudian Palestina sendiri, Yordania, kemudian uh, sampai bagian selatan Sinai, kemudian Mesir. Ini pada masa lalu disebut sebagai Levant. Levant adalah istilah bagi pantai timur Laut Tengah yang kemudian ini adalah tempat salah satu tempat di mana peradaban tertua di dunia bisa kita temukan, termasuk kota-kotanya. Jadi ini sinkron bahwa Ya, turunnya agama Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan para nabi dan para rasul ini juga adalah penanda peradaban gitu. Jadi kalau kita memperhatikan ya di mana tempat para nabi dan para rasul ada, peradabannya akan menjadi yang paling maju. Di mana nggak ada nabi nggak ada rasul <laughs> gitu ya, itu peradabannya ya nyusulnya agak pentang panting. Contoh Indonesia <laughs> gitu. Karena ini <laughs> belum ada riwayat yang menyatakan ada nabi dan rasul yang pernah menghuni Indonesia gitu. Jadi ya kita membayangkan gitu ya tahun 800 kita masih bangun Borobudur gitu ya di Baghdad sudah terbangun sebuah kota dengan satu setengah juta penduduk begitu itu <laughs> jauh banget gitu sebuah kota yang dilihatkan dalam sejarah tinggi bentengnya 40 meter Borobudur ini berapa? Ini baru tinggi bentengnya, belum tinggi gedung yang dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur yang konon gitu ya, orang memandangnya itu silau. Jadi melihat ke puncak gedung itu nggak bisa. Insya Allah. Karena apa? Irak juga tanah Nabi dan Rasul. Nanti kita bisa belajar bahwa awal-awal Nuh alaihissalam tinggalnya di Ur. Ur itu satu kota yang sangat tua di Irak gitu. Dan kemudian juga nanti Ibrahim itu juga masih di Irak. Banyak nabi-nabi yang lain juga di Irak sebagaimana Yunus bin Matta itu juga orang yang kemudian tinggal di kota yang kita juga baca di dalam sejarah apa itu Niniveh atau Ninawe. Jadi pertama yang Allah Palestina adalah Ardul Dasa'h Bumi yang disucikan Yang kedua adalah Ardul Mubarakah Tanah yang diberkahi Yang ketiga adalah Ardul Anbiya wal Mursalin Tanah para nabi dan para rasul. Apa konsekuensi dari tanah para nabi dan para rasul itu? Palestina adalah tempat di mana paling sering langit terhubung dengan bumi lewat wahyu. Tentu saja karena itulah tanah nabi dan tanah para rasul, maka Palestina adalah tanah di mana kemudian bumi itu sering terhubung dengan langit. Gitu. Karena disitulah turun wahyu gitu. dan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia melalui para nabi dan para rasul. Yang keempat, Allah rahmatullah bahwa Palestina bagi kita umat Islam adalah tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi akhir dari perjalanan hambanya dalam bentuk Isra. Jadi finishnya Isra itu ya di Masjidil Aqsa di Palestina. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jelas dia adalah tempat istimewa karena ending dari Isra itu adalah saat dimana kemudian para nabi dan para rasul berkumpul di sana dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin salat mereka sebagai imam pada waktu itu. Jadi Masjid Al Aqsa di Palestina ini sebagai sebagai tempat gitu ya muntahal Isra, tempat finishnya Isra gitu. karena dia tempat finishnya Isra salah satu keutamaan yang ada padanya bagaimana dia menjadi tempat bagi para nabi dan para rasul untuk berkumpul menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan Rasulullah mengimami mereka di dalam salat berjamaah. Yang kelima tentu saja gitu ya. Dia menjadi mabda'ul mi'raj tempat bermulanya Mi'raj perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di langit Mi'raj sendiri artinya naik gitu jadi starting point untuk naik gitu itu adalah Palestina dan di mana tentu saja bukan di Masjidil Aqsa tetapi di sampingnya di sebuah tempat yang agak tinggi yang kemudian disebut sebagai as-sahrah. Nah, as-sahrah ini yang hari ini kemudian ditutup dengan sebuah masjid dan diberi kubah berwarna emas. Siapa yang membangunnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Saya kemarin eh, di apa namanya? tag orang di Facebook tentang sebuah situs Save My Palestine dan saya baca artikel di situ keliru semua gitu. Karena seolah-olah yang membangun kubah as Sahrah ini Israel Enggak, yang membangun Abdul Malik bin Marwan. Untuk apa? Menghormati tempat Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu yang dulunya oleh Umar juga sudah diberikan bangunan pelindung dan Umar pernah salat di situ. Jadi batu Mi'raj itu ada di sana dan Batu Mi'raj ini tempat di mana Rasulullah memulai perjalanan ke langit ini sekaligus adalah tempat di mana pertama dulu Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya Ismail itu juga di situ. Dan yang kedua, Musa alaihissalam menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menerima perintah-perintah Allah dalam beberapa kesempatan juga di tempat itu. Itu memang tempat yang sangat istimewa. Maka dibangunlah oleh Abdul Malik bin Marwan ketika itu dengan sebuah bangunan berbentuk segi delapan. Ini arsitektur yang sampai sekarang kita kagumi luar biasa indah sekali bersegi delapan kemudian diberikan kubah yang berwarna emas sangat indah ini adalah kubah tusahrah kubah untuk melindungi tempat bermi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi yang kelima dia adalah tempat Mi'raj tempat bermulanya perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beliau bermi'raj yang keenam Filah dan Nukmullah bahwa Syam adalah tanah yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tanah yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau diminta untuk mendoakan tanah yang lain, beliau bahkan menolak. Apa doa beliau? Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah kami di Syam kami dan Yaman kami ada orang di antara sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang kemudian memprotes wafina jidina ya Rasulullah dan tolong doakan juga najid kami ya Rasulullah Rasulullah mengatakan Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina ya Allah berkahilah kami di syam kami dan Yaman kami sahabat ini belum terima lagi dia mengatakan ya Rasulullah wa najdina ya Rasulullah doakan juga najib kita ya Rasulullah Rasulullah mengatakan lagi Allahumma barik lana syamina wa yamanina belum terima lagi dia masih protes lagi wa najdina ya Rasulullah gitu ya kemudian Rasulullah mengatakan akan muncul di sana seorang pendusta seorang durjana dan fitnah-fitnah yang sangat banyak. Nah, pertanyaannya manakah najat itu? Karena najat ada dua. Di dalam surah Al-Balad kita membaca wahadainahu najdain dan kami tunjukkan kepadanya terjemahnya dua jalan. Aslinya dua najat. Karena di Makkah dikenal waktu itu dua jalan, dua najat, najat ke arah timur dan najat ke arah utara. Kemana Najd ke arah timur? Ya ke Najd yang sekarang kita kenal sebagai kota Riyadh. Itu Najd dulu. Kota apalagi yang yang di seputaran Riyadh ya, ya tengah gurun Saudi itu adalah Najd Timur. Sementara Najd Utara gitu ya, ini adalah negara yang hari ini disebut sebagai Irak. Nah, makanya dulu ulama ahli hadis kemudian ikhtilaf tentang hadis ini. Maksud tempat di mana akan muncul seorang burjana dan seorang pendusta, kemudian di sana akan muncul banyak fitnah-fitnah dan perpecahan, itu Irak atau Najab? Atau dua-duanya gitu. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ketika kemudian didatangi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf al thaqafi setelah Al-Hajjaj membunuh putranya yang tercinta Abdullah bin Zubair ini kemudian pernah mengatakan aku mendengar Rasulullah melaknat Najib akan muncul dari sana seorang pendusta dan seorang durjana adapun pendustanya sudah kita sama-sama tahu siapa itu? Musailamah Al-Kadzab tetapi durjananya maka demi Allah aku yakin itu adalah engkau gitu maka demi Allah aku yakin itu adalah engkau maka menurut Asma najat yang dimaksud dalam sabda Rasulullah ini kemungkinan besar adalah najat timur yaitu bagian dari kerajaan Saudi Arabia hari ini yang menjadi ibu kotanya Riyadh dan sekitarnya maka dulu ketika Abdul Aziz bin Saud itu mulai berkuasa dan bahkan dulu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dakwahnya banyak orang yang waktu itu kemudian menentang beliau berdua dan kemudian mengatakan akan muncul dari Najd gitu ya seorang pendusta dan seorang burjana gitu sampai-sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini disebut sebagai ya kemudian Muhammad bin Saud dulu yang membersamai beliau di dalam memulai dakwah yang kemudian hari ini dikenal sebagai Wahabiyah itu sebagai durjananya karena mereka memang berperang di dalam dakwahnya itu sampai kemudian harus memerangi orang-orang muslim yang kemudian dianggap menyimpang ahlul bidah ahli bidah ini sampai fitnahnya waktu itu bahwa inilah gitu ya pendusta dan durjana yang bekerja sama tetapi sebagian ulama mengatakan najid yang dimaksud di sini dua-duanya eh, adalah gitu ya Irak karena di Irak juga nanti muncul ada pendusta juga begitu ya sedemikian pula di Irak ada orang durjana juga nantinya tetapi ada yang mengatakan Rasulullah mengisyaratkan kedua-duanya dengan mengatakan bahwa pendusta dan durjana dari Najat Timur kemudian yang dari Najat Utara ini adalah perpecahan dan uh, apa namanya fitnah-fitnah di dalam agama kalau kemudian kita telusur di dalam misalnya kitab Al-Milal wa Nihalnya uh, Abdul Karim Asyahrastani misalnya, kita bisa membaca bahwa hampir semua firqah sesat di dalam Islam itu munculnya di Irak. Hampir semua firqah sesat di dalam Islam itu munculnya di Irak. Khawarij muncul di Nahrawan, itu Irak. Syiah juga mula-mula di Irak. Apalagi mau sebutkan apa lagi? Mu'tazilah juga di Irak Murji'ah di Irak juga Qadariyah di Irak juga Mujassimah di Irak juga kemudian hampir semua di zanadikoh gitu ya kezindikan-kezindikan itu ya, percampuran agama dan persentuhannya dengan filsafat Persia kuno itu munculnya kemudian di Irak di fitnah-fitnah besar agama itu munculnya sementara Syam dan Yaman gitu ya. Ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah kami di Syam kami dan Yaman kami. Sebagian ulama menyatakan Syam diberkahi sebagai tanah jihad dan ilmu, sementara Yaman diberkahi sebagai tanah iman dan ilmu. Dua-duanya ilmu. Kenapa demikian? Selama Syam tidak berada dalam genggaman umat Islam, maka pasti jihad itu berlangsung terus di sana. Sementara Yaman ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan al-iman maahil Yaman. Iman itu bersama penduduk Yaman. Hari ini kata seorang kawan yang sedang kuliah namanya Ah Makzumi Rumambai sekarang kuliah di Jamia Al di Yaman di Sana'a dan di bawah pimpinan rektornya sekarang Profesor Syekh Abdul Karim az dan pemiliknya foundernya adalah Syekh Dr. Abdul Majid Azindani. Yaman itu dalam segala keterbatasannya dan dengan pemerintahannya yang kurang baik tetapi gairah penduduknya untuk mengamalkan apa yang mereka ketahui dari syariat Allah termasuk salah satu yang paling tinggi di kalangan negeri-negeri Arab hari ini jadi kalau Rasulullah dulu mengatakan al-iman ma'ahlil yaman iman itu bersama ahli yaman kita bisa memahami iman itu ada bersama ahli yaman dan siapa para pendakwah Arab yang kemudian sampai di Indonesia kebanyakan adalah ahli Yaman baik Arab yang al maupun Arab yang ba antum tahu bedanya ya kalau Arab yang al asqaf atau kalau kita menyebutnya asgaf kemudian al-kaf kemudian al apa lagi banyak sekali ya yang al kalau al itu biasanya merujuknya kepada satu nisbat bahwa mereka masih ada darah ahli bait tapi kalau kemudian atau asyihab tapi kalau kemudian pakai ba <laughs> nah ini Arab non ahlul bait biasanya mereka bergabung di organisasinya namanya al-irsyad basyaiban basyarahil bawazir bamualim ba apa lagi banyak ba ya nah Arab ba dengan Arab al tapi dua-duanya biasanya dari Yaman. Kalau yang al biasanya dari Tarim Hadramaut karena menurut riwayat sebagian besar keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika terjadi banyak fitnah yang menimpa mereka, mereka kemudian bermukimnya di pantai-pantai Yaman. Ini diantaranya. Nah, biasanya yang al gelarnya pakai Habib kan, gitu. Nah, Habib itu ternyata kalau kita lihat juga ada kasa-kasanya. <laughs> jadi yang ikatan darahnya kental dengan yang darahnya encer gitu dari kenabian gitu <laughs> itu berbeda-beda gitu ya. ya salah satu yang kasta tertinggi itu adalah asakaf gitu ya. Nah, kalau punya teman namanya asgaf ya, nah, termasuk kasta tinggi gitu ya kalau ada teman namanya al-jufri nah itu juga kasta tinggi kalau ada yang dua-duanya berarti tinggi sekali namanya Salim Sakaf Al-Jufri <laughs> nah sangat tinggi ini imafillah yang kita lihat di sana jadi kembali kepada tadi gitu ya Syam ini adalah tanah ardul jihad wal ilm tempat di mana jihad dikobarkan dan ilmu ditebarkan maka ini berapa ikhwah poros Indonesianya di Mahat Iskarima itu sedang mencoba mengupayakan agar Indonesia ini pembelajaran kiblat ilmunya ke Timur Tengah seimbang. Selama ini konon gitu ya, ya kita lebih banyak mengambil gitu ya sumber-sumber keilmuan Islam kita itu dari poros Madinah. Nah, poros Madinah ini sangat baik begitu ya, sangat baik hanya saja persoalannya kadang-kadang dalam beberapa persoalan kontemporer poros Madinah ini agak nyonsau sewu berbau politik. Berbau politiknya politik mana? Politik tentu saja kerajaan Saudi Arabia. Pada beberapa fatwa-fatwa tertentu ya mengikut pada apa-apa yang kemudian terjadi secara sosial politik di Saudi Arabia. Ini berbeda dengan ulama ahli Syam. Nah makanya kemudian sekarang Eh, baik yang ahli Yaman maupun ahli Syam ini mencoba untuk memperbanyak gitu ya poros Indonesia Yaman dan Indonesia Syam agar kemudian secara ilmiah kita bisa membandingkan mana yang kemudian lebih tepat ketika itu sama-sama pendapat yang memiliki hujah dalam berbagai persoalan tertentu. Berapa waktu yang lalu ketika kami bersama saya Dr. Abdul Hadi Masuti, beliau ini seorang apoteker wah. Jadi ini apoteker. Kerjaannya meracik obat sendiri gitu. Beliau PhD di bidang farmasi. Tetapi sehari-hari apa yang beliau ajarkan adalah Al-Qur'an. Jadi beliau adalah salah satu pengajar di Masjid Umawi di Damaskus. Nah, ketika saya Dr. Abdullah di Mas'uti ini ke Indonesia, karena beliau memiliki sanat Quran 27 derajat. Antum paham ya maksudnya? Sangat Quran 27 derajat itu artinya antara beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qurannya itu diriwayatkan sampai 27 orang. Kita ini kalau baca Quran kan dari mushaf gitu ya. Mushafnya Indonesia lagi bukan mushaf Utsmani yang asli itu. Nah kita itu kan terima saja, percaya bahwa inilah Quran gitu. Kemudian kita membacanya juga dengan cara kita gitu. Belajar dari itu dulu misalnya membacanya patah-patah, Bismillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim sampai sekarang bacanya begitu gitu. nah di dalam keulamaan hal yang semacam ini marduk kita diterima kalau kita mau kemudian membaca Al-Quran gitu ya ya harus punya sanat artinya bahwa apa yang kita baca dengan cara apa kita membaca itu persis seperti bagaimana kemudian dulu di dia diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, Syekh Dr. Abdul Hadi Masud ini punya riwayat bersambung terus sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai Jibril berarti sampai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini ulama-ulama yang punya sangat bersambung ini berarti bersambung sampai Allah Subhanahu wa taala dalam hal al al Karim. Indonesia ini para ulama kiraatnya rata-rata punya derajat sana 33. Ini 27 gitu. Makanya kemarin ketika beliau di Karima para ulama dari Solo Raya itu rebutan mau hadir ke sana untuk apa? Untuk mendapatkan sanat. Bagaimana caranya mendapatkan sanat? Ya baca Quran di hadapan beliau, kemudian beliau membetulkan bagaimana seharusnya, gitu ya. Terus gitu ya, sampai betul. Dan itu butuh waktu lama. Maka ketika beliau di Karima itu nggak berhenti-henti tamu terus, nyambung terus antrinya berpuluh-puluh orang nggak habis-habis beliau kecapean Nah karena beliau kecapean maka beliau menyampaikan kepada Ikhwadi Iskarima Saya mbok rihlah <laughs> gitu. mbok diberikan rihlah Rihlah kemana ya gitu ya Akhirnya pertama kesarangan Terus meluncur ke Jogja gitu. Jadi ke Jogja ini saya bukan mengambil sanat dari beliau Tetapi nemenin rihlah gitu. Kemana rihlahnya? Beliau mintanya ke kebun binatang Nah karena ditanya tempat yang di sini yang menarik apa Saya jadi ikhwan dari Karimah itu set. mari kita antar ke Malioboro. Saya bilang, antum memang merusak hafalan saya gitu. Masa diajak ke Malioboro? Apa ya? Saya orang Jogja saja kadang risih kalau pas harus terpaksa jalan di Malioboro itu rasanya risih itu. Apalagi ini seorang hafid keraat sabah yang kemudian salatnya bersambung ke Rasulullah Sallallahu Wasallam kok disuruh jalan-jalan di Malioboro. Itu makanya mau ditutup apa bagaimana? Akhirnya saya sampaikan kepada beliau di Damaskus ada kebun binatang tidak tidak ada ada cuman isinya kelinci burung sama kucing itu yang ada di bebek bebek bebek ada bebek di Damaskus isinya kebun binatang begitu makanya saya bilang ini menarik ayo kita bawa ke gembira loka insya Allah meskipun sama-sama buka aurat ini, ini aman Nah akhirnya senang banget bisa lihat buaya, nggak ada di sana gitu kan senang banget bisa lihat harimau dari dekat, senang banget bisa lihat gajah dari dekat, senang, senang banget lihat uh, jerapah. Kalau ontas nggak heran ya. Gitu. <laughs> Kita kan yang heran kalau ke Kenduralaka uh, eh, lihat unta. Oh iya, Rifafillah, kalau ada yang mau berkurban unta untuk tahun ini, mau? Jogo Karyan memfasilitasi iurannya per orang 5 juta. Itu untuk satu ekor unta dibagi bertujuh karena untanya kemarin di survei harganya sekitar 33 juta. Oke, Ada yang mau hubungi kami. <laughs> Jadi kalau mau kurban unta, Jawa Karya memfasilitasi tahun ini, insya Allah. Ini nabung 5 <laughs> juta. Nah, ini memang luar biasa gitu ya. Mungkin kan jumatannya di Jogokarya. Nah, ini di Poros Syam ini rupa-rupanya para ulama yang luar biasa juga di dalam berkhutbah. Beliau menyarankan setelah sholat Jumat itu agar kami memulai mulai pekan depan azannya dua kali. Kenapa? Ini sunnah yang sudah ditetapkan oleh Khulafaur Rasyidin al-Mahdiin. Rasulullah mengatakan gitu ya, gigitlah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin sesudahku gitu. Ikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin sesudahku dan gigitlah dengan gigit dan Utsman bin Affan adalah mulai mempraktekkan khutbah Jumat eh oh khutbah apa namanya azan Jumat dua kali gitu ya. azan Jumat dua kali itu setelah kemudian ternyata azan sekali nggak dipanggil panggil nggak pada datang gitu. banyak yang telat gitu nah Indonesia ini kata beliau gitu ya sepertinya lebih cocok azan dua kali daripada satu kali karena masih banyak yang telat gitu Nah, azan dua kali itu fungsinya apa? Untuk memberikan kesempatan segera hadir, kemudian menunaikan salat qabliyah, baru kemudian salat Jumat gitu. Nah, ini ijtihad beliau. Nah, beliau saya tidak saya tidak kemudian ya uh, fanatik dengan pendapat ini saya hanya memilihkan pendapat yang tepat untuk kalian di Indonesia <laughs> kalau kalian itu Jumatan bisa hadir serempak kemudian tidak ada yang terlambat nah sekali cukup gitu tapi kalau ada yang telat-telat seperti ini berarti memang perlu dua dua kali gitu. saya sih senang cuman karena mau masih jogokan ini status wakafnya wakaf Muhammadiyah ternyata tidak bisa dipraktekkan <laughs> nah ini Mardiah mau dua kali silahkan gitu. ada yang telat nggak kalau di Mardiah Jumatan kalau masih ada yang telat kata beliau dua kali <laughs> kalau masih dua kali telat juga <laughs> tiga kali mungkin gitu. Jadi ya, kita review pertama dia adalah Ardul Muqaddasah, Palestina adalah bumi yang disucikan. Yang kedua adalah Ardul Mubarakah, bumi yang diberkahi. Yang ketiga adalah Ardul Anbiya wal Mursalin, tanah para nabi dan para rasul. Yang keempat dia adalah Muntahal Isra, akhir dari perjalanan Isra Mi'raj, ah, Isra'nya. Kemudian dia adalah Madal Mi'raj, tempat bermula start dari perjalanan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke enam tadi dia adalah tanah yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh Rasulullah dia adalah tanah yang kemudian statusnya wakaf umat Islam bagi pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditetapkan oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Al-Quds ditaklukkan apa maksud dari tanah wakaf jadi Amir Mu'min Umar bin Khattab mewakafkan Palestina sebagai tanah yang kemudian berisi tempat-tempat suci bagi banyak agama terutama agama samawi yakni Yahudi, Nasrani dan Islam dan kemudian statusnya adalah di sana dibebaskan berbagai macam keyakinan dan agama itu untuk hidup damai berdampingan di dalam perlindungan Islam. Maka kita tahu patriark Sofronius ketika kemudian Umar datang itu menyambut bingung ini mana Umarnya nggak datang datang ternyata sudah datang bersama pelayannya pas kebetulan karena Umar dari Madinah sampai ke Palestina ini naik untanya gantian gitu ya digilir berjam per berapa jam begitu dengan apa namanya pelayannya pas ketika masuk Yerusalem itu yang giliran naik di atas pelayannya jadi Umar yang nonton, gitu Umar yang nonton, makanya kemudian Patriarch Sofronius itu bangkit menyambut itu mencium tangan pelayannya Umar gitu dikiranya itu Umar pelayannya bingung eh jangan saja jangan saja ini maka Sofronius itu mengatakan jus sungguh menakjubkan seorang tuan semacam ini dan sungguh kurang ajar seorang budak yang semacam ini jadi akhirnya Sofonius menyambut Umar, Umar dikelilingkan, ditunjukkan tempat-tempat di Yerusalem. Ketika itu Masjid Al-Aqsa itu dalam bentuk seperti apa? Antum tahu? Kotor sekali. Jadi karena Masjid Al-Aqsa ini dianggap oleh orang-orang Nasrani, terutama bagian dinding selatannya, sebagai tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Padahal yang namanya orang Nasrani sejak waktu itu betapa bencinya mereka kepada yang namanya Yahudi gitu, itu berubah jadi hampir kemudian keseluruhan dindingnya ini ditutupi oleh tinja kotoran manusia Umar radhiyallahu anhu membersihkan sendiri semuanya dengan tangannya dan kemudian diikuti oleh pasukan kaum muslimin yang lain jadi dibersihkan oleh Umar dua penghormatan yang luar biasa tempat terhadap tempat ibadah orang Yahudi ini yang kemudian juga oleh Umar diizinkan untuk tetap menjadi tempat ibadah orang Yahudi kemudian Umar dipersilahkan oleh Patriark Sophronius untuk meninjau gereja kiamat gitu ya the halus pulcher gereja makam suci itu gereja yang dibangun di tempat dulu sebuah gua kecil di mana Yesus Yesus ya dikuburkan kita nggak tahu Yesus ini maksudnya siapa begitu karena Nabi Isa kan tidak pernah dikuburkan itu. Yesus dikuburkan di situ dibangun gereja makam suci dan Umar kemudian ada di situ. Patriark Sophonis ini mempersilahkan Umar salat di gerejanya demi kehormatan dan keberkahan gerejanya. Jadi orang Nasrani ini merasa Umar juga saint, Umar ini juga orang suci, sehingga kemudian kalau mau sholat di gerejanya berkah, tabaruk ya. Gitu. berkah itu kadang-kadang memang tidak logis gitu. kayak saya dulu gitu ya nyuri rambutan alasannya ngalah berkah karena rambutan bapak Kiai gitu kan <clears throat> tangkap pagi-pagi begitu ya siapa mau beli mana rambutan gitu saya terlibat begitu hanya <laughs> alasannya kenapa ngambil rambutan gitu ya tabaruk ya gitu. tabaruk itu ngalap berkah jadi tidak logis. Nah ini Umar juga Umar juga kemudian ya ditabar oleh Sofronius ini untuk kemudian salat di The Halus Pulkar, gereja kiamat tetapi Umar menolak gitu kenapa? apakah tempat ini kurang layak bagi ibadah engkau wahai Tuhan? kata Sofronius kata Umar bukan begitu aku khawatir kalau aku sholat di sini nanti orang akan membangun masjid di dalam jauh. bagaimana? Jadi gerejamu nanti bisa digusur, dibangun masjid di sini. Mau? Gitu. Maka Sopranus mengatakan sekali lagi engkau memang luar biasa. Jadi tabaruk lagi, cium tangan Umar lagi. Oh, harus ada pengganjal. <laughs> Baik, nanti kalau HP-nya bunyi gimana? <laughs> Lalu Umar bin Khattab mencari tempat di mana Rasulullah ber Nah ketemu di situ Umar salatnya di situ di Sahrah di batu di mana Rasulullah Mi'raj itu Umar salat menghadap ke Ka'bah. Lalu disitulah kemudian orang membangun sebuah masjid kecil dari kayu sebagai penanda di sini Umar bin Khattab salat, di sini Rasulullah Muhammad SAW Mi'raj, di sini Musa menerima perintah Allah, di sini Ibrahim menyembelih putranya. Nah penanda itu kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan dibangun menjadi begitu indah seperti yang kita lihat sekarang. Apa itu? Kubatul Akhra. Konon, gitu ya kalau analisis para sejarawan, kenapa Abdul Malik bin Marwan menghabiskan dana waktu itu sampai ratusan ribu dinar untuk membangun tempat yang begitu indah ini untuk ini kalau analisis sejarawan yang apa namanya memang pandangannya semuanya sekular begitu ya pisah dunia akhirat begitu itu kata mereka para sejarawan ini adalah untuk mengimbangi Ka'bah Baitullah Al-Haram kenapa? karena Ka'bah ketika itu ada dalam kekuasaan siapa? Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu jadi ketika Abdul Malik bin Marwan mulai naik tahta Bani Umayyah itu wilayah kekuasaannya baru Syam saja sementara Hijaz itu sampai Mesir bahkan itu di bawah kekuasaan Abdullah bin Zubair sahabat Rasulullah Sallallahu yang sudah berusia 85 tahun jadi pada masa itu para ulama mengatakan bahwa penguasa yang disebut Amirul Mukminin itu dari Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian bukan Yazid tetapi adalah Abdullah bin Zubair karena sebenarnya yang membaiat Abdullah bin Zubair lebih banyak daripada yang membayar Yazid bin Muawiyah dan para sejarawan juga mengatakan seperti Ibnul Asir dalam Al-Kamil Fit Tarikh bahwasanya yang membayar Abdullah bin Zubair ini lebih berhak untuk membayar daripada yang membayar Yazid bin Muawiyah karena ahli Makkah dan ahli Madinah pertama-tama yang membayar kemudian Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Zubair ini berkuasa sampai kemudian Yazid meninggal digantikan oleh Mawan bin Al-Hakam kemudian uh, Muawiyah bin Yazid kemudian Marwan bin Al-Hakam kemudian baru Abdul Malik bin Marwan Nah, baru pada masa Abdul Malik bin Marwan ini Al-Hajjaj bin Yusuf kemudian menyerbu Makkah dan Madinah dan kemudian wafatlah, syahidlah kemudian Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu di maka jasadnya kepalanya dipenggal, jasadnya disalib di depan Ka'bah, kemudian kepalanya dikelilingkan dari Mesir sampai kemudian Makkah, Madinah, Damaskus, Kufah dan Basrah untuk apa? Untuk kemudian ditunjukkan kepada rakyat jangan sampai ada yang memberontak lagi. Nah, ketika Ka'bah Baitullah Al-Haram masih dalam kekuasaan Abdullah bin Zubair, di saat itulah kemudian Abdul Malik bin Marwan membangun dari Kubatus Sahrah ini. Ini sedikit latar sejarah agar antum sekali lagi tidak kemudian ya membaca sejarah Islam itu kita objektif dan mengambil ibrah. Dark side juga kita akui dengan baik gitu. Jadi kalau kita itu berkampanye tentang kembali kepada kejayaan Islam, maka apa yang kita sebut kejayaan Islam itu jangan sampai diketawakan oleh orang-orang Barat yang ngerti tentang sejarah kita. Karena kemudian mereka juga akan kepada kita menyuruhkan bukti-bukti jaya apanya, begini kok jaya, begitu. Ada sahabat Rasulullah dibunuhin begini kok jaya, ada begini-begini kok jaya. Gitu. Nah kita objektilah membaca itu bahwasanya kalau kita ingin kembali kepada era kejayaan itu ya era yang kemudian memang di bawah pimpin Rasulullah kita gitu ya kemudian Abu Bakar siddiq Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Meskipun itu pun ada masalah dan ada masalah itu juga bukan sesuatu yang aneh. Semuanya tentu saja bisa-bisa saja ada masalah. Itu Rasulullah bahwa dia adalah tanah wakaf umat Islam untuk penganut agama-agama samawi agar tempat ini kemudian di apa disucikan bersama tidak saling kemudian menzalimi di dalamnya semua sudah ada tempat tempat sucinya sendiri ada Golgota bukit tengkorak tempat di mana Yesus disalib itu juga umat Islam nggak punya kepentingan di situ kita nggak punya sejarah dengan Golgota orang Yahudi punya kepentingan dengan Golgota itu pun kepentingan untuk menghina gitu kemudian jalan Via Dolorosa. Via Dolorosa itu jalan dari mana tahanan Yesus sampai ke tempat penyalipannya. Kita juga nggak punya kepentingan tentang itu kan? Gitu. Ya nggak masalah gitu. Kita nggak punya kepentingan terhadap tempat suci itu. Kemudian apa namanya gereja kiamat the Holy Sepulchre kita juga nggak punya kepentingan gitu sebagaimana Umar tadi tunjukkan yang kita punya kepentingan ini irisannya memang seringnya dengan Yahudi <laughs> Masjid Al-Aqsa oleh Yahudi diklaim sebagai tempat lokasi Haikal Sulaiman Meskipun itu klaim, kita belum menemukan bukti bahwa memang Haikal Sulaiman itu terletak persis di situ. Kalaupun itu memang Haikal Sulaiman, ya memang Haikal Sulaiman itu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala diagungkan. Ketika kemudian kata Mario Teguh gitu ya, nah, Windows 7 sudah keluar ya, Windows Vista maupun XP sudah nggak berlaku sebenarnya, meskipun masih ada orang yang pakai gitu. Tahu maksudnya? Ini edisi terakhirnya, ultimate editionnya apa gitu? Windows 7 itu Islam gitu. Nah kalau begitu Yahudi dan Nasrani itu ya kata beliau kayak XP dan Vista lah gitu. <laughs> Ya masih bisa dipakai gitu, masih bisa dipakai, tetapi kan tidak berbeda gitu, dengan yang ultimate edition gitu. Ini satu satu hal yang kemudian bisa kita lihat dengan baik bahwa ya irisan kita sebenarnya dengan Yahudi. Kalau dengan Nasrani banyak yang nggak ada persoalan sebenarnya meskipun kemudian kita bisa melihat betapa kemudian kejamnya orang-orang Nasrani ketika mereka melakukan penyerbuan dalam masa perang salib pertama pada tahun 1099 jadi ya bayangkan tentara dua tahun di jalan gitu ya ya memang pasti sampai di tempat beringas gitu jadi jalannya tentara salib Godfrey de Bouillon dan kawan-kawannya itu Konrad de Montfort dan kawan-kawannya itu itu dua tahun berangkat dari Eropa 1097 sampai di Al-Quds Yerusalem 1099 ini berangkat perjalanan bayangkan 2 tahun ini baru mau mukhoyam 4 hari saja sudah banyak yang mengeluh gitu kan ini mukhoyam 2 tahun baru sampai di tempatnya pasti beringas gitu ya kita kadang-kadang agak memaklumi lah kalau beringas begitu apalagi ini semuanya bukan tentara profesional yang berangkat perang salib pertama itu kebanyakan para petani dan pendosa Bromo corak yang berharap ampunan dari gereja dan dapat surga Kenapa? Karena Paulus orang bagus dua mengatakan gitu ya, siapa punya dosa berangkatlah ke Yerusalem dengan tanda salib merah di dadanya, surga menantinya. Nah ya, makanya orang-orang soleh malah nggak berangkat pada perang salib pertama itu. Kenapa? Nggak punya dosa kok. Ini yang berangkat pendosa-pendosa gitu. Ini yang berangkat ini pendosa-pendosa. Makanya bayangkan Bromo Corah suruh mukhayam dua tahun begitu. Di ujung mukhayam bukannya Lomax, gitu ya tapi ketemu dengan orang-orang yang kemudian sudah diimeskan di dalam diri mereka bahwa ini makhluk keji, ini makhluk biadab, ini setan, ini pengganggu Tuhan, ini begini-begini. Udah, habis begitu. Dibayangkan bahwa Yerusalem pada tahun 1099 itu genangan darahnya mencapai lutut begitu. dari sembelihan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap orang Yahudi dan orang Muslim. Ini sekali lagi dalam sejarahnya panjang itu belum pernah Yerusalem mengalami kedamaian sebagaimana kemudian <clears throat> dialami ketika dia berada di dalam masa pemerintahan kaum muslimin. Kalau nonton film Kingdom of Heaven, kita harus mengkritisi bagian akhirnya. Di situ tertulis gitu ya, Raja Richard, si hati singa dari Inggris berperang untuk beberapa tahun di apa namanya Palestina dan kemudian setelah itu mencapai perundingan damai yang tidak mudah dengan Salahuddin. Nah, endingnya itu kalimatnya hingga hari ini, until today, gitu ya. Perdamaian masih sesuatu yang sangat absurd di Palestina. Itu kan menghilangkan fakta sejarah berapa ribu tahun di dalam naungan Islam bahwa dia damai gitu. Jadi bahwa ya masa Richard the Lionheart perang begitu tapi setelah dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi damai kan bahkan sampai dikuasai oleh Turki Utsmani di antara tahun 1197 sampai tahun 1947 itu damai nggak ada masalah di Yerusalem gitu. tetapi mulai 47 sampai puncaknya 48 negara Israel berdiri sampai hari ini memang nggak damai dan itu membuktikan secara empirik bahwa Yerusalem itu hanya damai kalau dia di bawah kepemimpinan Islam karena hanya Islam yang memberikan hak-hak penuh kepada penganut agama lain untuk juga bisa beribadah di sana, bisa berziarah ke sana, bisa melakukan berbagai macam hal dengan begitu indah dan dan nyaman. Ini sebenarnya diakui, kebenaran objektif ini diakui, tetapi kemudian kita bisa melihat bahwa terlalu banyak konspirasi dunia untuk kemudian membawa Palestina ini sebagai sebuah uh, permasalahan yang ya, penuh kewaliman di sana. Ilafillah, ya, yang selanjutnya sudah ke berapa tadi? Tujuh ya, sekarang ke 8. Palestina adalah Al-Qadiyah Al-Malkaziyah, isu sentral, persoalan pusat dari umat pada hari ini. saya belum menyebutkan tadi di awal ya harusnya ini berarti yang ke sembilan awal tadi harusnya ditambahi bahwa di Palestina ada kiblat pertama umat Islam saya lupa menyebut itu statusnya bukan cuma masjid suci ketiga tapi kiblat pertama di sejak di Mekah sampai awal-awal di Madinah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salatnya menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina Di awal-awal itu memang Rasulullah begitu ingin orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab itu masuk Islam. Kenapa? Harusnya mereka kan paling ngerti. You kan ngerti I, gitu kan? Anda kan paling ngerti tentang saya tersebut di kitab suci Anda, ciri-cirinya jelas. Harusnya orang Yahudi dan Nasrani yang paling cepat kemudian beriman karena mereka ngerti tanda-tandanya. Sampai-sampai Rasulullah segala halnya itu ikut-ikutan. Gaya berpakaian, gaya menata wajah, tata rias wajah, sampai tata rias rambut itu ikut ahli kitab dulu Rasulullah sisirnya ditarik ke belakang karena itulah gaya ahli kitab bersisir kemudian memakai kiftah orang Yahudi itu kan juga pakai peci ya peci haji lagi <laughs> Rasulullah juga dulu begitu kemudian menutup dengan serban baru gitu. Jadi pakai kita dia serban. Tetapi begitu orang Yahudi jelas permusuhannya kepada beliau, jelas pengkhianatannya dan susah beriman, Rasulullah kemudian mengulang-ulang berbagai macam perintah Fakhalif yahud selesilah orang Yahudi dalam segala hal dalam hal apa misalnya satu sisiran rambut Rasulullah langsung diubah jadi apa jadi dibelah ini ada dalilnya ini jadi kenapa saya belah tengah gitu? Ini nggak sembarangan gitu. Karena Rasulullah setelah membedakan diri dengan orang Yahudi itu beliau membelah tengah rambutnya. Kadang-kadang dibelah satu di tengah ini, kadang-kadang dibelah tiga. Gimana itu? Agak gaul ya kalau kita ikut kayaknya. Dibelah tiga karena kemudian eh, ikatannya rambut Rasulullah kan sebahu ya jadi dulu saya waktu SMP gitu, rambut sebahu ditanya sunnah di sekolah tapi di kena razia digunting sama guru gitu. jadi memanjakannya pas liburan begitu masuk pertama sekolah itu ketahuan gitu kan potong juga gitu. jangan dibayangin saya kayak apa kalau kamu jadi nah ini ini di, diikat jadi empat gitu. Kalau kita baca di dalam sama Ilal Muhammadiyah, Rasulullah kadang-kadang di belah tengah, kadang-kadang di dikepang, di, diikat jadi empat bagian rambut beliau ini. Asik ya kayaknya. Kemudian soal buang sampah begitu ya. Buang sampah itu jangan di depan rumah. Kalau bisa tempat sampah itu jangan diletakkan di depan rumah. Karena orang Yahudi tempat sampahnya di depan rumah gitu. Jadi menyambut tamu itu pakai sampah. <laughs> Maka khaliful Yahud Selisilah orang Yahudi, jangan menumpuk sampah di depan rumah. Itu sampai segala hal betul-betul kecil gitu ya. Uh, apa namanya? Ihfadul ya wa syawarik gitu. Rawatlah jenggot dan tipiskan kumis gitu. Itu juga dalam rangka menyelisihi kan. Kalau orang Nasrani itu bersih semua gitu waktu itu. Gayanya para padri Nasrani waktu itu itu bersih semua kalau orang Yahudi panjang semua gitu. Sampai rambut sini ini panjang. Jadi kalau yang keriting bagus banget jadi begini. Kita masih bisa lihat ya kadang-kadang kalau di Palestina itu rabi-rabi itu rambutnya begini gitu. Iya. Kayak Rasulullah mengatakan gitu ya, pelihara rawat baik-baik jenggot. Jadi rawat baik-baik ya infadu itu kan ya rawat baik-baik. Jadi bukan dibiarkan memanjang nggak karuan gitu. Jadi jenggotnya bukan serem tapi menarik hati. Wah, aku syawarib dan tipiskan kumis gitu. Ini ikhtilaf ya. Sebagian ulama ahfu itu artinya potong pakai gunting. Sebagian mengatakan cukur juga tidak apa-apa. Nah ini ya pilihan begitu. <clears throat> Kok sampai jenggot kumis tadi kenapa gitu? Palestina sebagai perang Palestina sebagai salah satu sumber kejayaan Islam kok dalam kejayaan Islam kok jadi kumis sedih nggak apa, ya gitu ya gender bagian dari kejayaan Islam jadi sekarang kan ada genre baru gitu ya pakainya batik jenggotnya rapi itu penanda khusus kaum tertentu katanya sampai di tuh <laughs> bahwa Ya, al di Al-Markaziyah. Palestina itu isu sentral. Palestina ini masalah masalah apa ya? Pokok yang dihadapi oleh umat Islam hari ini. Karena hampir semua konspirator dunia hari-hari ini itu orang yang beriman kepada apa yang dia yakini masing-masing. Ada buku baru kemarin ada satu kelompok pengendali dunia yang kalau dulu kita tahu gitu ya ada tujuh orang bijak Yahudi pengendali dunia itu bukunya Maurice Bukele Uh, kita hari ini disuguhi buku baru gitu ya, geng apa namanya? Saya satu kota di Jerman. Jadi tempat mereka kumpul itu satu kota di Jerman. Ini yang mengendalikan Amerika juga tunduk kepada itu gitu ya, yang mengendalikan ini juga tunduk pada itu. Ini orang-orang yang beriman kepada apa yang mereka yakini gitu ya. Dan menggunakan apa yang mereka yakini ini untuk kepentingan-kepentingan mereka. Maka kemudian gitu ya ya Palestina ini menjadi al-qadhi al-markaziyah isu sentral isu pokok Zionisme tidak ingin kemudian misalnya bahwa negara Yahudi itu terletak di Argentina awal-awal kan Yahudi itu disediakan negara bersama oleh para penjajah itu dah kalian daripada ribut di sini ke Argentina aja tapi Yahudi Yahudinya nggak mau Zionis itu nggak mau maunya Palestina tidak ada kata lain Palestina ini Al-Qadiyah Markaziyah karena iman gitu. Bahkan Lord Bavo Lord Bavo itu yang orang Inggris Menteri Luar Negeri Inggris yang memberikan dekrit bahwa Palestina itu boleh dimasuki imigran Yahudi tanpa batas gitu ya Lord Balfour itu ketika ditanya di akhir hayatnya Anda kok kemudian bisa menjadi pendukung dari sebuah negara yang menjadi teror keji semacam ini sekarang ketika dulu mereka kemudian tersebar seperti itu apakah Anda terlalu bersimpati atau punya darah Yahudi kepada mereka. Lord Balfour ini ternyata memberikan izin pendirian negara Yahudi di Palestina. Ini juga alasannya religius. Dia mengatakan, saya sudah membaca di dalam kitab suci saya, saya dia seorang Nasrani yang sangat taat, bahwa orang Yahudi ini akan hancur kalau mereka berkumpul. Mari kita percepat kehancurannya dengan mengumpulkan mereka. Jadi Lord Balfour saja yang kita kan kalau kemudian membaca sejarah kita nyalain Lord Balfour habis-habisan karena dialah sumber dari kezaliman yang terjadi di Palestina hari ini gara-gara dia mengizinkan orang Yahudi menjadi imigran tanpa batas di Palestina tapi Lord Balfour sendiri punya misi untuk menghancurkan Yahudi dengan kata-katanya itu dengan tindakannya itu dia mengatakan bahwa Yahudi ini kalau nggak kumpul nggak hancur maka mari kita kumpulkan biar cepat kehancurannya menarik sekali gitu bahwa semua urusannya itu dengan keyakinan gitu semua orang bertindak dengan keyakinannya bahkan soal kemudian kita menganggap Lulafo yang kemudian banyak merugikan umat Islam dengan cara mengizinkan Yahudi masuk ke Palestina besar-besaran itu ternyata dia pun punya alasan religius bahwa ini demi kehancuran Yahudi itu sendiri. Ular itu kalau masih nyebar bahaya semua. Tapi ular kalau ngumpul itu patuk-patukan sesamanya. Itu kata Lord Balfour di akhir hidupnya. Menarik gitu. Kalau kita mau mengkaji dengan dengan seksama itu. Nah ini wakafiyah markaziyah. Kalau persoalan Palestina ini bisa kita selesaikan, insya Allah, gitu ya. Tapi itu artinya juga dekat kiamat, gitu ya, gitu. Artinya kepedulian itu nggak boleh berhenti, gitu. Karena ini al-qaliyah Persoalan ya, persoalan asasi, gitu. Bahkan negara Timur Tengah itu horornya juga karena Palestina. Gitu. Kita di Indonesia ini horornya juga karena Palestina, gitu. Dan Anda, kalau kemudian kita menjadi Indonesia, orang Indonesia sejati, jangan pernah melupakan jasa-jasa Palestina kepada Indonesia. Dimulai sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Mubalik-mubalik pertama yang dikirim oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ke Indonesia. Jadi Muhammad Al-Fatih bukan punya, bukan cuma penakluk, penakluk Konstantinopel, tapi inisiator dakwah Indonesia juga. Karena waktu itu dia dilapori ada satu tanah di sebelah timur gitu ya yang kemudian banyak penduduknya kemudian e, masih menyembah berhala itulah Indonesia gitu ya ini wilayah yang sangat luas begitu subur begitu indah gitu sangat sayang kalau kemudian belum masuk dakwah ke sana maka dikirimlah beberapa ulama beberapa yang kita kenal hari ini ini detailnya saya itu pengen baca cuman belum sempat ketemunya sama Ustaz Jazir Ustaz itu kan menyimpan kopi Kopra Ferrara Kopra <clears throat> Ferrara ini catatan sejarah yang ditulis di Italia pada abad ke 15 dan merekam semua kejadian yang ada di seantero dunia ketika itu termasuk di Levant terutama di Levant di pantai timur laut tengah termasuk bagaimana the rise of Ottoman eh, kebangkitan Kesultanan Ottoman dan di dalam cerita tentang kebangkitan Kesultanan Ottoman itu ada beberapa data tentang pengiriman mubalik ke Indonesia oleh Sultan Turki dimulai dari Muhammad 1 dan Muhammad 2 Al-Fatih. Nah, ada yang kita kenal, Maulana Maghrib itu orang Maroko memang. Tapi Ja'far As-Sadir yang hari ini kita kenal sebagai Sunan Kudus itu orang Palestina asli. Makanya kotanya namanya Kudus, masjidnya namanya Al-Aqsa. Coba kalau antum ke Kudus itu namanya masjidnya Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa Menara Kudus gitu kan iya kenapa karena namanya Ja'far As-Sadiq orang Palestina dan Ja'far As-Sadiq yang orang Palestina ini luar biasanya ketika ke Jawa gitu ya saya sampaikan tadi Ardus Syam, Ardul Jihad tanah Syam ini tanah jihad akhirnya Ja'far As-Sadiq ini juga jadi panglima perang kan panglima perangnya Kesultanan Demak yang paling utama adalah Ja'far As-Sadiq yang memukul mundur barisan terakhir Majapahit yang dipimpin oleh pemberontaknya jadi Brawijaya kelima ayahnya Raden Patah itu kan diberontak oleh seorang yang kemudian tidak terima atas perkembangan Islam dia disingkirkan, dia matek Raja Hindu tapi dikalahkan oleh Raden Patah jadi salah kalau kemudian ada data sejarah mengatakan Raden Patah memberontak terhadap Majapahit enggak gitu ya tapi Raden Patah menghabisi pemberontakan yang menggulingkan ayahnya Brawijaya kelima itu yang saya kira lebih lebih sertanya lebih dekat kepada kebenaran datanya ini Jafar as juga menjadi panglima gitu. kemudian ada satu lagi seorang yang saya lupa namanya kemarin saya jajar menyebutkan yang ini adalah ahli bercocok tanam itu dikirim juga dari Palestina untuk mengajari orang bercocok tanam di Indonesia dan kemudian ulama-ulama lain dari seluruh wilayah Kesultanan Turki itu dikirim ke sini termasuk Maulana Malik Ibrahim kemudian uh, beberapa ulama yang lain bahkan dari Cempa dari Cina gitu ya ini juga banyak uh, ulama yang kemudian uh, datang ke Indonesia di, yang membawa kejayaan Indonesia ini kayaknya memang bukan orang asli hampir semuanya kalau nggak campuran ya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu bapaknya orang Mesir, ibunya orang Pajajaran gitu. Iya, bapaknya orang Mesir, ibunya orang Pajajaran gitu. Eh kebalik, bapaknya orang Mesir, ibunya orang Pajajaran benar ya. Kemudian Syarifah Mudain ibunya ini adalah putra eh putri dari Raja Pajajaran terakhir Sri Bedugama Maharaja. di al ya karena Palestina ini urusan bersama gitu ya kita bisa melihat tadi jasa Palestina yang besar sampai kemudian Amin al husayni mengumumkan kemerdekaan Indonesia via Radio Palestina sampai kemudian pengakuan kedaulatan Indonesia pertama oleh Palestina sampai kemudian uang dikumpulkan oleh para pengusaha Palestina untuk kemudian membantu kemerdekaan Indonesia dan waktu itu dibelikan apa namanya tanah di Mesir dan India untuk membuka kedutaan besar jadi kedutaan besar Indonesia di India dan di uh, Mesir itu dibangun dari sumbangan Palestina. Itu. Ini luar biasa. Gitu. Kemudian juga sampai hari ini gitu ya. Atau kalau anda ikut semuanya gitu ya, hari-hari ini mengaku bermazhab Imam Syafi'i, eh, taala. Imam Syafi'i juga orang Gaza. Lahirnya juga di Gaza. Ini hubungan kita dengan Palestina ini luar biasa. Gitu. Nah, maka Al-Qadiyah Al-Markaziyah ini yang kemudian harus diselesaikan, kita bisa melihat kalau persoalan Palestina ini selesai, gitu ya. Artinya salah satu bahaya yang paling besar di muka bumi ini berupa negara yang bernama Israel itu adalah satu apa namanya? Ya, penanda besar bagi kebangkitan kita. Ketika isu Palestina ini menyatukan kita, itu berkahnya Palestina ya. Kita itu bisa bersatu kalau ada isu Palestina gitu. Kita bisa melihat itu. Berkahnya sendiri sudah terasa di Indonesia bahwa dia menyatukan. Selebihnya bagaimana kemudian ketika kita bisa melihat hari ini negara paling paranoid di dunia, Israel itu menghabiskan ratusan miliar dolar untuk anggaran keamanan membangun tembok beton setinggi 8 sampai 14 meter dengan tebal 2 sampai 4 meter dengan pos-pos keamanan yang luar biasa dengan panjang 768 km itu kan gila-gilaan anggaran militernya gila-gilaan gitu ya semuanya gila-gilaan kalau negara sudah menghabiskan anggaran terbesarnya untuk militer itu tanda kehancuran baca sejarah kita bisa melihat itu semua VOC begitu habis-habisan untuk perang bangkrut gitu iya bener benar gitu kemudian negara-negara lain Portugal dan Spanyol itu dulu rajanya rajanya penjelajahan samudra ya, tapi libas sama Inggris Inggris juga rajanya dilibas sama Amerika terakhir kan gitu ya kalau sudah dia mengarahkan anggaran terlalu besar untuk perang itu saat kehancuran dekat sekali kita bisa melihat itu ya dan hari-hari ini kita juga melihat dengan sama inilah yang akan terjadi terhadap Israel juga bantuan-bantuan dari Amerika Serikat selama ini yang tidak pernah dipertanyakan untuk Israel hari-hari ini mulai dipertanyakan kenapa sih di dalam negeri kita kemudian ancur-ancuran begini kok tetap gratisan ngasih Israel sekian ratus juta dolar free sekian ratus juta dolar yang lain begini begini begini semuanya bahkan kemarin 30 miliar dolar grant dari Amerika Serikat untuk Israel gitu kita bisa melihat itu Ya, itulah ya, ya, itu saja. Mungkin waktunya sudah uh, habis. Mungkin kita mungkin ada yang mau disampaikan dengan diskusi. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mungkin sebelum sesi tanya jawab ada beberapa pengumuman ya. Yaitu uh, kajian besok hari Sabtu insya Allah temanya tim sahur dan berbuka yang sehat dan menguatkan yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Dr. Prabowo Suseno dan <clears throat> pengumuman keduanya itu insya Allah setelah kajian ini akan diputar film dokumenter uh, Mahdi Marmara ya ya ini itu aja <clears throat> Ustadz saya bertanya tentang permainan istilah kita mengatakan Yahudi itu Yahudi itu kejam karena menindas Palestina padahal di lain pihak ada orang Yahudi yang kontra terhadap inovasi Palestina itu kan yang menindas bukannya Zionis apakah bijak ketika mengeneralisis Yahudi adalah kejam hmm. baik ada beberapa organisasi Yahudi yang sangat menentang Zionisme contohnya Naturei Karta gitu ya itu para rabinya berjuang di mana-mana untuk uh, apa namanya menentang Zionisme karena mereka ini orang-orang Yahudi yang juga tadi meyakini apa yang disampaikan Lord Balfour kalau ngumpul hancur kita <laughs> jadi jangan hancur Zionisme kata uh, para rabi Yahudi dengan Trikarta ini adalah ajaran paganisme yang membonceng Yahudi gitu. tetapi bahwa kemudian kita bisa melihat gerakan Zionisme telah sedemikian lupa luar biasa di dalam uh, tubuh agama Yahudi sendiri kita hampir-hampir mengatakan ya bagaimana lagi gitu. misalnya Israel kenapa kita mengatakan Israel Israel itu Nabi Israel itu Nabi Nabi Yakub Yahudi Yehuda Yehuda itu salah satu putra Yakub jadi kalau memang istilahnya agak rumit gitu bahwa al quran Al Karim telah mengatakan jangan sampai kita kalau kemudian mendapati tertentu satu kaidah kemudian kita terapkan kemudian kita dapat Quran berbeda kita salahkan Quran kan Yahudi dan peristilahan itu apa ketahuan tentang peristilahan Bani Israel kita ikuti saja gitu. jadi kita itu enteng-entengan wala gitu. jangan terlalu apa namanya agak memikirkan peristilahan sementara ada banyak hal yang lebih jauh harus kita pikirkan contoh Quran mengatakan bahwa latajidana asyadan nasi Agawat lilladina amanul yahud waladina asyraku misalnya Al-Quran mengatakan begitu Pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah al-Yahud, Yahudi kan berarti? walaupun asyraku dan orang-orang musyrik. Nah kalau Quran sudah mengatakan begitu, apakah kita nggak boleh mengikuti generalisasi yang dilakukan Quran? Oh, ya, itu. Karena apalagi gitu ya, generalisasi itu tidak terhindarkan gitu. Kalau kita nggak melakukan generalisasi, omongan jadi terlalu panjang Yahudi yang memusuhi Islam itu kadang-kadang harus kemudian tersingkat menjadi Yahudi saja Allah juga mengatakan cuma Yahudi kok dan itu juga generalisasi kan gitu. kita ini kadang-kadang jangan sampai lebih tahu dari Al-Quran Al-Karim Alhamdulillah dari Kalau Allah sendiri mengatakan begitu Kita terima saja gitu. Kita pakai saja istilah itu Toh gitu ya Orang-orang Natura Karta insya Allah tidak akan merasa terbalimi dengan itu Karena identitas yang melekat kepada mereka Juga bukan Yahudi secara secara apa namanya nah, ansih tetapi bahwa mereka lebih juga lebih enak disebut sebagai natural karta sebagaimana nama Yahudi itu sudah tidak lagi tidak lagi murni jadi menjadi milik mereka sendiri gitu nah begitu saja gitu yang kita kecualikan <laughs> itu yang baiknya kalau banyak yang jelek itu kan yang kita kecualikan yang baiknya gitu ya jangan sampai kita menyebut-nyebut yang jeleknya terus gitu hanya menyebut yang jeleknya terus karena yang jelek ini mayoritas, ya kita sebut jelek itu sebagai yang umumnya saja. Lalu yang kita kecualikan yang baik itu adilnya. Gitu. Misalnya begini, bahwa orang Israel hari ini di koalisinya Benjamin Netanyahu itu 60 Kalau begitu 60 orang Israel logikanya mendukung orang-orang ini, kebijakan ini, gitu ya partai Kadima partai uh, apa partainya Netanyahu ini namanya antum nggak hafal partai-partai di Israel ya partai Likud nah dan partai uh, yang Afram ini apa namanya ini lebih tegas lagi jadi Kadima ini kemarin yang menyerang Gaza memblokade Gaza dan lain sebagainya itu sekarang agak bergerak ke tengah Soal soal lebih moderat daripada Likud nah Likud yang sekarang berkuasa ini menggandeng Kadima juga digandeng dengan si Pilifni. kemudian ada yang lebih keras dari Kadima maupun Likud ada satu partai namanya saya lupa itu lebih keras lagi bagi mereka yang harus dilakukan pada seluruh bangsa Arab adalah habisi nggak ada pilihan lain ini juga Portugis suaranya lumayan gede dan tiga kekuatan ini Likut, Kadima dan Partai Satu ini digabung itu suaranya lebih dari 50% artinya apa? mayoritas orang Israel itu mendukung tiga hari ini minimalnya Kadima itu yang paling minimalis kekejamannya itu Kadima gitu. padahal Kadima antum sendiri tahu didirikan oleh siapa yang mati mengenaskan hidup segan mati tak mau ini syarol kemudian Ehud Olmert yang kemarin menyerbu Gaza memblokade Gaza dan lain sebagainya itu yang paling penting. Likud ini lebih kejam kemudian yang paling kejam lagi saya lupa namanya yang pimpinannya salah satunya Avigdor Lieberman itu itu kan visinya tanah Palestina yang bersih dari orang Arab gitu ini ya gimana lagi kita nggak mau nyebut Israel juga susah mau sebut apa memangnya nggak mau nyebut Yahudi juga Allah mengatakan latajidanna astadanna si'ala wa talillahina aman Yahud dan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhan terhadap orang-orang umum itu Yahudi ya sudah gitu nah, tidak ada pilihan lain ya. kadang-kadang nyebut Yahudi juga tidak terlalu salah gitu ini ini satu sudut pandang mungkin mungkin berbeda tetapi Allah a'lam ya, kita nyaman-nyaman sajalah dengan istilah-istilah itu insya Allah tidak termasuk mendolimi kenapa? karena kemudian ketika yang kita kecualikan adalah yang berbeda kita jadi Yahudi itu jelek kecuali nature kata misalnya gitu ya kita bisa mengecualikan mengecualikan hal semacam itu insya Allah Allah alam Mohon referensi buku-buku yang bisa kami baca untuk memahami sejarah Islam kecuali Sirah Nabawiyah. Banyak. Tarikhul Umam wal Muluk. Sejarah umat-umat dan kerajaan-kerajaan ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Biasanya dikenal sebagai Tarikh At-Tabari. Sudah ada terjemahannya di Indonesia belum? Saya kurang tahu. Kayaknya sebagian sudah. Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir diterjemahkan tapi banyak yang disensor saya itu baca yang diterbitkan oleh teman-teman apa namanya pustaka Imam Syafi'i wah oh, ini yang disensor banyak sekali jadi ada banyak hal tentang Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya yang disensor saya nggak tahu kenapa harus disensor ketika Ibnu Katsir saja sudah kemudian mensahihkan berita-berita dia pilih dengan baik di dalam Al-Bidayah Nihaya itu gitu ya ya mungkin ada tadi karena poros Saudi gitu ya ada hal-hal sifatnya politik yang kemudian membuat orang apa namanya poros Madinah ini kadang-kadang uh, ya mensensor lagi para ulama yang sudah jauh lebih paham di dalam harus mensensor apa begitu. Kemudian ada Al-Kamil Fitari karya Imam Ibnu al juga bagus. Kemudian ada Syirah Ibnu Hisham tapi ini juga cuma sirah sampai uh, beberapa sahabat saja tidak sampai panjang yang panjang ya tariful umam wal muluk gitu. kemudian Imam Suyuti juga menulis tarikh ulama uh, eh, sejarah para khalifah kita juga bisa membaca tarikhnya Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun itu kita kenalnya cuma mukadimah ya. Padahal itu cuma mukadimah ya. Itu. <laughs> Sudah sudah mukadimah yang beliau tulis adalah tarikh sejarah dan analisisnya. Mukadimah dan tarikh Ibnu Khaldun itu juga sangat menarik. Kemudian uh, ada banyak kitab-kitab yang lain gitu ya uh, kalau ada sejarah pribadi-pribadi misalnya Hilyatul aulia nya uh, eh, kemudian Syiaru A, Syiaru A'lamin Nubara-nya Az-Zahabi kemudian uh, kalau Hilyatul Aulia itu Abu Nuaim ya Hilyatul Aulia kemudian ada uh, target uh, terhibnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, tentang Eh, biografi para periwayat hadis misalnya. Ini semuanya buku-buku sejarah. Kalau yang bahasa Indonesia apa? Ya, yang sudah diterjemahkan kayaknya tarikh ulafaknya Imam Suyuti sudah, tapi itu pun disensor. Banyak yang dipotong bagian-bagiannya. Kalau kita lihat mau kita fitan begitu ya, tentang fitnah-fitnah. Ya memang aman sih membaca begitu gitu ya. Kita tidak jatuh pada sikap mencela sahabat insya Allah. Tapi kalau mau mengetahui bagaimana memang para sahabat itu nantinya juga Eh, ada masalah, ada konflik, mereka manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kehilafan. Ya, mari kita baca sejarahnya dengan, dengan objektif begitu. Kemudian ada buku-buku yang lain yang banyak gitu ya. Kalau mau melihat yang ada terjemahannya bagus, ringkas tapi bagus, ada Al Khilafah wal Muluk, Khilafah dan Kerajaan karyanya Abdul A'la Al Maududi. Bagus sekali. Ini bagian-bagian yang banyak disensor dalam sejarah-sejarah uh, yang buku-buku sejarah yang terbitkan di Indonesia muncul di sana ya. dan dengan data yang sangat kuat gitu ya beliau menulis tentang al, al khilafah wal muluk khilafah dan kerajaan beliau menegaskan hadis dari eh, Maula Rasulullah Safinah Maula Rasulullah dan Ummu Aiman Maula Rasulullah bahwa khilafah itu 30 tahun selebihnya adalah mulut selebihnya adalah kerajaan boleh menganalisis apa bedanya khilafah dan kerajaan maka riwayat yang tampil mulai dari khilafah Rasyidin sampai Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sangat bagus analisis-analisis beliau kemudian buku-buku yang lain juga banyak begitu ya tapi nanti kalau mau sedikit baca gambaran-gambaran yang mungkin jarang kita dapati secara umum di dalam buku-buku sejarah ini lagi saya koreksi final Honda-nya ternyata jadinya 400 470 halaman lebih jadi berbahagialah yang sudah mengindah karena harga dan indah nanti jauh lebih mahal begitu. ini dalam dekapan ukhuwah alhamdulillah sudah selesai Insya Allah hadir dalam 12 lagi 12 hari lagi sudah beredar Allah eh, kepada yang kemarin sudah mengidam mohon maaf karena mundur jadwalnya ada beberapa penyempurnaan dan koreksi yang uh, detail tentang ini. Saya karena banyak menulis tentang sejarah juga di sini, termasuk bagaimana konflik di masa Utsman antar sahabat dalam dekapan ukhuwah itu kan ada masalah juga. Bagaimana kemudian juga persoalan-persoalan di masa Ali bin Abi Thalib, bagaimana ba'da itu dan seterusnya ini menjadi satu referensi tentang dalam dekapan ukhuwah. Apa yang bisa kita ambil ibrahnya dari berbagai macam kejadian itu menarik sekali uh, itu filah selain Sirah Nabawiyah ya gitu. Kemarin ada Ustaz yang cerita memang di Indonesia dari Indonesia cuman 12 orang yang ikut ya daurah eh mukhayam ya mukhayam internasional uh, pemuda Ikatan Pemuda Islam Internasional di Lembang itu salah satu pengisinya Syekh Dr. Munir Muhammad al ghadbad penulisnya kitab Manhaj Haratil Sirah Nabawiyah beliau itu Masya Allah ya, dalam biografinya itu kita baca 11 tahun, sejak umur 11 tahun sudah menghatamkan semua buku sirah dan tarikh gitu ya sehingga ah, kemarin yang cerita Ustaz Khudari yang ikut gitu ya nanti tanya beliau ya <laughs> itu selama beliau sih apa di Mukhayam itu ya ketika beliau yang menyampaikan materi itu rasanya kita hidup di zaman Rasulullah gitu luar biasa usia beliau sudah 85 tahun masih sangat perkasa ikut mukhayam gitu ya manggul ransel 60 liter juga masih kuat gitu ya <laughs> dahsyat pokoknya gitu ya indah sekali gitu ya itu Alhamdulillah mohon doanya salim juga berangkat mukhayam nanti malam begitu <laughs> untuk empat hari ke depan mohon doanya itu Allah alam besar